بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الله pada malam ini kita akan membaca atau membahas materi tentang asyam puasa bagaimana telah disinggung sebelumnya bahwasannya ibadah kita, agama kita adalah ibadah yang terbangun di atas ilmu. Maka tidaklah bermanfaat ibadah dan amalan kecuali jika dibangun di atas al-ilmu. <clears throat> Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fa'lam, berita Allah kepada nabi berilmulah engkau. Artinya belajarlah sehingga engkau berilmu tentang la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Apabila kemudian beristighfar terhadap dosa-dosamu. Nah, maka karenanya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meletakkan ayat ini menjadikan ayat ini sebagai dalil dan membuat judul bab Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang wajibnya menuntut ilmu. Mendasari dengan ilmu. Sebelum seseorang berkata, berpendapat, wal-amal dan sebelum dia berbuat, beraktivitas perbuatan dan aktivitas ibadah. <laughs> Maka demikianlah Islam diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dibangun di atas dua semangat. Semangat beramal dan semangat menuntut ilmu belajar. Semangat hanya belajar saja berilmu tapi tanpa amal seperti al-Yahud. Semangat ibadah, ibadah-ibadah saja tapi tidak mau belajar sok tahu terbuat sesuai dengan apa yang telah dia lihat dari orang-orang sekitarnya. Maka ibadah tidak di atas ilmu seperti an Nasr Maka al-mu'minin orang yang di atas siratal mustaqim mereka adalah orang yang mempunyai dua semangat seimbang seimbang ini gigih dalam belajar dengan niat yang benar dan gigih di dalam beramal ibadah. Maka karenanya para sahabat radhiyallahu anhum dan sebelumnya para anbiya adalah orang yang seimbang dalam perkara ini. Belajar, beramal. Beramal belajar. Terus demikian. Nah, terkait tentang Asia yang telah dekat waktunya beberapa minggu di hadapan kita beberapa hari ke depan beberapa minggu ke depan butuh bagi kita untuk mengerti tentang hal-hal yang terkait tentangnya tentang Ramadan tentang puasa tentang qiyamul lail dan yang lainnya dari perkara-perkara yang berhubungan dengan Ramadan dan Asyiyah. Nah, maka memulai kajian kita tentang kitab Siyam. Siyam atau as apa artinya? as atau as <coughs> secara bahasa maksudnya adalah al imsa Apa itu? al imsa Antum kan sering dengar orang-orang kalau mendekati subuh kemudian imsak ya, itu imsak gitu pada asalnya bermakna apa diam menahan diri ini makna asal daripada al imsak menahan diri menahan lisan tidak berbicara dikatakan imsak tidak beraktivitas dikatakan juga al imsak as-saum Adapun secara istilah syar'i maka puasa itu adalah definisinya at-ta'abbud billah bil imsa anil muftirat atau al mufattirat min al akli syurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi arti puasa secara istilah syar'i adalah at-ta'abbud lillah. Ibadah kepada Allah. Kata ibadah. Bil imsa dengan cara menahan diri anil akli dari makan minum wasair al mufattirat dan segala menahan diri dari makan minum syahwat dan segala yang membatalkan dan dari segala pembatal-pembatalnya min tulu'il fajri dari mulainya dari terbitnya dari terbitnya fajar ini yani waktu subuh ila ghurubi asyamsi sampai tenggelamnya apa matahari waktu apa itu tenggelamnya matahari nah maka ini definisinya. at lillah. Maka kalimat ini ta'abbud lillah. Isyaratkan, mengingatkan. Bahwasannya apa yang kita lakukan adalah apa ibadah. Maka tidak termasuk puasa secara syar'i tidak termasuk saum secara syar'i kalau dia tidak makan, tidak minum misalnya tetapi dalam rangka apa? Diet misalnya. Atau dalam rangka karena dia dalam rangka pengobatan tertentu. Nah. Atau dalam rangka hal-hal yang lainnya dia tidak makan, tidak minum. Bukan karena Allah. Maka ini ya, bukan puasa secara syar'i. Maka ini peringatan yang penting Bahasanya puasa ini adalah at-ta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan padanya al-ikhlas. <coughs> Kemudian bagaimana tata caranya bil imsa dari menahan diri ya dengan cara menahan diri dari apa? Dari makan minum nah itu berarti juga termasuk di dalamnya yang mengandung makna makan dan minum seperti apa misalnya di impus yang impus itu maksud dan tujuannya adalah sebagai apa makanan dan minuman ingat ya tapi kalau impus itu obat, tidak termasuk dalam paham ya kalau ditanya impus itu membatalkan puasa lihat kalau dia adalah makanan pengganti makanan dan minuman maka berarti apa batal puasa tapi kalau dia semata-mata obat maka tidak nah nah <clears throat> menahan diri dari makan minum dan syahwat yaitu al-jima dan yang lainnya dari pembatal pembatal puasa tersebut apa saja nanti akan dibahas dalam pembahasan tersendiri apa saja pembatal pembatal puasa kemudian min tulu'il fajri ila gurubis syamsi. Ini menjelaskan waktunya. Waktunya adalah min tulu'il fajri, terbitnya fajar. Waktu apa itu? Terbitnya fajar. Apa Sodik? Terbitnya fajar waktu apa? Ewa, waktu subuh. Nah, fajar itulah subuh. Nah, fajar itulah subuh. Keliru pemahaman sebagian orang yang mengatakan sholat sunnah fajar itu beda dengan sholat sunnah subuh. Ini keliru. Sholat sunnah fajar itulah sholat sunnah subuh. Nah, tidak ada bedanya. طيب maka waktunya min tulu'il fajri sejak terbitnya fajar yang dimaksud fajar di sini adalah al fajr sadiq al fajr as sadiq yaitu betul-betul terbitnya subuh waktu syar'i permulaan salat subuh. Ila ghurubi asyamsi terus sampai tenggelamnya matahari. Waktu apa? Waktu maghrib. Maka yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari betul-betul hilang bulatan matahari itu. Maka baru dikatakan tenggelam. <clears throat> Kalau masih setengah kelihatan bulatannya atau sedikit kelihatan belum tenggelam. Hilang seluruhnya. Nah, ya ini tentunya dari posisi-posisi tempat tertentu yang bisa melihat tenggelamnya matahari. Seperti antum di pantai duduk, waktu maghrib. Nah, kelihatan matahari tenggelam insya Allah pada waktu yang cerah. <clears throat> nah, inilah dan ini ma'ruf diketahui oleh muslimin mulai subuh sampai apa maghrib nah Siam Ramadan ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam al-Islam. Kenapa demikian? Dari mana hal ini diketahui? Karena dia merupakan ruknun salah satu rukun daripada arkanu al-Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada Nah, lima. Yang pertama syahadah, iya. Yang kedua as-salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat saum. Maka ia merupakan rukun Islam yang keempat. Maka di termasuk sebagai rukun ini menunjukkan betapa puasa ini mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Apa hukumnya berpuasa bulan Ramadan? Hukumnya kalau berbicara tentang hukum syar'i, maka hukumnya wajib fardu fardu ain. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat untuk berpuasa. Apa syaratnya? Nanti akan dibahas oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Tapi berbicara tentang hukum, maka hukumnya apa? Hah? Wajib fardu ain. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Sunnah dan juga al-ijma' muslimin. Al-Quran ayat yang sering antum dengarkan khususnya di bulan-bulan Ramadan Tiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat kana minkum maridan ila akhir al-ayah yang ayat ini disebut dengan ayat usia <clears throat> Silahkan. Nah. Adapun dari sunnah hadis-hadis sangatlah banyak. Di antaranya hadis Ibn Umar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbangun di atas lima pondasi. Lima rukun شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج البيت أن استطاع إليه سبيلا فحديث ابن عمر إني yang diriatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagai dalil tentang bahwasannya puasa adalah arkanul Islam bersama dengan syahadah, bersama dengan salat lima waktu, bersama dengan zakat, eh, nah, bersama dengan al-hajj. Dan ini juga sebagai dalil tentang wajibnya berpuasa Ramadan bagi muslimin dan muslimat dengan jika telah terpenuhi syaratnya dan tidak ada bagi dia penghalang udur syar'i untuk berpuasa. <coughs> Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan sesuatu kecuali karena di dalam sesuatu itu mengandung manfaat-manfaat yang sangat besar keuntungan bagi muslimin, bagi umat. Demikian pula puasa Ramadan. Ini banyak sekali faedah faedah yang terkandung di dalam syariah puasa Ramadan. Hikmah faedah atau sisi positif pada ibadah puasa ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah berpuasa itu merupakan jalan atau sebab yang menjadikan manusia mencapai derajat apa? Hah? Allah. Dan ini dijelaskan langsung oleh Allah dalam ayat apa? La'allakum tattaqun kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu seluruh umat yang diutus padanya para anbiya dan para rasul Allah wajibkan agar mereka berpuasa hal ini Kenapa? Karena manfaat manfaatnya yang sangat besar diwajibkan pada umat terdahulu. Dan Allah karena rahmatnya kepada kita muslimin juga mewajibkan kepada kita puasa Ramadan agar tidak luput dari kita faidah manfaat-manfaat puasa agar muslimin dan muslimat mendapatkan manfaat-manfaat puasa sebagaimana umat-umat terdahulu mendapatkan manfaat dan faedah daripada berpuasa. Di antaranya adalah apa tadi yaitu menjadi sebab seseorang mencapai derajat takwa Allah dan kalau ini tercapai sudah seorang jika telah mencapai derajat ini dia mencapai segala-galanya. Kebaikan dunia dan akhirat. Dan sungguhnya ini adalah hikmah dari seluruh syariat Allah mendidik manusia agar mencapai derajat takwa Allah jika seseorang telah mencapai derajat takwa Allah, ia akan selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Selamat di dunia dari berbagai fitnah dan kesesatan dan penyimpangan. Dan jika dia istiqomah sampai wafatnya, maka dia selamat dari azab Allah, dari neraka, dan dia sukses menuju sorga. Saya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pujian Allah kepada orang-orang yang bertakwa al-muttaqin. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mereka mendapatkan mafaza, kesuksesan, nah, kejayaan, kemenangan dengan takwa. Dan juga Allah berfirman, inna "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dari seseorang yang apa? Al-muttaqin, telah dalam keadaan dia sebagai al-muttaqin. dan dengan derajat takwa Allah Allah akan membukakan rizki, melimpahkan rizki, rahmah dan nikmatnya kepada manusia dan masyarakat yang bertakwa. Kalau amanu ahlal qura wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas sama wal ard kalau seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami bukakan pintu-pintu barokah, rizki yang barokah dari langit dan dari sumber-sumber bumi, sumber alam. Maka sekali lagi takwa adalah sumber sukses, sumber selamat dan sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan puasa adalah benteng pelindung manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala karenanya dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Ya, tameng yang melindungi manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwasannya puasa Ramadan yang dikerjakan dengan iman dan ikhlas tentunya ini menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang sering kita dengarkan dan nanti ketika Ramadan sering dibacakan. Man shoma Ramadan apa? Imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man shoma Ramadan barang siapa yang berpuasa Ramadan maka Ramadan nama sebuah bulan yang artinya sebulan penuh imanan dia kerja dia laksanakan karena iman kepada Allah meyakini ini adalah syariat Allah wahtisaban apa makna ihtisaban mengharapkan pahala itu makna ihtisab mengharapkan pahala dari siapa pahala itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan arti maknanya apa al-ikhlas. Dia kerjakan itu dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadis dari sahabat dari sah, uh, e, yang sanadnya sampai kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Juga puasa ini selain memberikan manfaat-manfaat secara pribadi, juga dia memberikan manfaat secara kemasyarakatan dan sosial yakni dengan disyariatkannya puasa Ramadan maka ini menumbuhkan rasa ukhuwah islamiyah di tengah-tengah umat memperkuat jalinan ukhuwah di tengah umat maka jika hikmah ini dihayati Tentunya tidak perlu ada cekcok ketika menjelang Ramadan dan ketika akhir Ramadan. Nah. Tetapi begitulah ketika yang berbicara tentang perkara syar'i ini orang-orang yang tidak layak diambil ilmunya maka hari yang sesungguhnya itu adalah menampakkan siar dan kekuatan umat justru di hari-hari itu tampak umat ini kacau balau seolah-olah menampakkan keributan dan perpecahan masalah matelak masalah hisab nah Allahul musta'an pada asalnya dengan puasa puasa Ramadan ini akan memperkuat jalinan umat. Rasa ukhuwah. Merasa seagama. Seiman. Mereka bersama-sama menahan diri dari makan dari makan minum dan syahwat dan dari perkara-perkara mungkar dan fahisha. Di waktu sejak tenggelamnya matahari, sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dan bersama-sama melakukan ini sebulan penuh. Ini adalah syiar yang sangat besar menumbuhkan rasa seiman dan menumbuhkan memperkuat tali ikatan ukhuwah islamiyah dan kemudian juga faidah yang lainnya secara sosial kemasyarakatan maka dengan berpuasa puasa Ramadan akan menumbuhkan rasa toleransi orang-orang kaya kepada fakir miskin. Ketika si kaya itu merasakan susahnya lapar, ketika si kaya itu merasakan sulitnya haus, maka dia akan tumbuh perasaan berhati kepada saudaranya fukara dan masakin maka ini akan mendorong dia untuk kemudian memperhatikan saudara-saudaranya tetangganya orang-orang sekitarnya yang miskin apakah fulan tetanggaku sudah masak adakah yang dimasak? Padahal saya tahu sehari-hari dia sangat susah dalam e, mencari rezekinya. Dan jika dia mempunyai akan mudah untuk kemudian menyantuni fukara dan masakin. Maka ini pun menumbuhkan rasa saling cinta antara si miskin dan si kaya. Si miskin mencintai saudaranya yang kaya yang menyantuninya. Dan akan terhapus dari si miskin rasa kedengkian kepada si kaya. Ini manfaat yang sangat luar biasa. Yang faedah-faedah ini sangat nyata dan nampak di masa-masa generasi salat dulu. Tidak ada di tengah-tengah mereka kedengkian antara fukara dan al-aghniya, orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena berjalannya syariat Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan saling memberi sedekah. Nah, diterapkannya zakat, si kaya menghitung hartanya, kemudian memberikan kewajiban menunaikan kewajiban zakatnya untuk diberikan kepada fuqara yang itu adalah hak daripada fuqara. tidak terjadi kasus-kasus yang mengerikan di masa-masa ini pembantaian bahkan dicincang dipotong-potong tuannya oleh apa e, karyawannya oleh pekerjanya karena sebab kedengkian kebencian kepada majikannya, kepada tuannya, kepada pemimpin, pimpinannya, kepada bosnya. Nah, maka inilah sesungguhnya Islam mensyariatkan ibadah kepada manusia dalam rangka kebaikan, kemaslahatan, manfaat yang kembalinya kepada manusia itu sendiri secara pribadi dan secara masyarakat. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makanan. Nah, tidak butuh untuk kemudian disajikan kopi ketika kita minum kopi. Tidak butuh untuk disajikan kepadanya beras, nasi ketika kita bisa memasak beras. Tidak butuh kembang dan sebagainya. Allah Maha Kaya. Nah, tetapi kewajiban-kewajiban itu semuanya adalah kembalinya kepada si hamba itu sendiri demi kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Maka inilah indahnya Islam. Jika diterapkan akan menumbuhkan kedamaian, kerukunan sesama masyarakat. Termasuk ketika direalisasikannya, dihayati hikmah syariah. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Si miskin akan menyantuni si kaya, eh, si kaya akan menyantuni si miskin. Karena tumbuh rasa toleransinya menyadari ternyata lapar itu sangat menyakitkan.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 apa dalilnya disyariatkan dan diwajibkannya puasa? Maka dibacakan ayat beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah. Wallahu taala a'lamu bisawab. Sampai di sini dan insya Allah dilanjutkan. Nah, pada waktunya nanti diumumkan ba'da daurah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب